Masih kita membaca kesimpulan dari pembahasan bahasa yang telah lalu yaitu tentang macam-macam kalimat-kalimat yang mu'rab. Bahwasanya kalimat yang mu'rab ada dua macam. Yang pertama yang di Arab dengan harokat. Dan yang kedua yang di Arab dengan huruf. Apa saja yang di Arab dengan harokat? Marwan. Simufrod. kami taksir ya في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء Kemudian apa saja yang diarab dengan huruf musanna ya Hamil alaih Ya, masih ada? Ya, kila kilta. Apa syaratnya kila dan kilta agar di'irab dengan huruf? Idhafatuhuma ila ila abamir. Kalau didhafahkannya kepada isim bohir bagaimana jadinya? Kila dan kilta? Rof. Dia di'irab dengan seperti i'rabnya apa? Si maksur. Dengan apa? Harokat muqaddarah alal alif. Ya kita ulang kembali ya dari jamak mutakhir salim. Wa amma jam'ul muzakkar salim fayurfa'u bil waw. Adapun jamak muzakkar salim maka dirafa'kan dengan waw. Dinasobkan dan dijarkan dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Ini keterangan tambahan ditambahkan untuk membedakan dengan apa? Musanna. Kalau musanna sebelum ya-nya di fathah dan sebelum setelah ya-nya di kasrah. Ya, muslimaini kalau di sini jamak mutakar salim sebelumnya yang di kasroh, setelah ya di fathah muslimi. Nah. Hmm. Kemudian yang dimulhakkan dengan jamak mutakar salim itu ada empat ya sebelum kita masuk. Ada empat macam isim yang digabungkan kepada jamak mutakar salim dan dia tidak termasuk jamak mutakar salim. Kenapa digabungkan? Karena surahnya bentuknya seperti jamak mutakar salim. Kenapa tidak disebut dengan jamak muzakkar salim? Karena hilang darinya syarat-syarat dari jamak muzakkar salim. Di antara yang dimulhakkan kepada jamak muzakkar salim adalah yang pertama isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan kepada jamak lebih dari dua, tapi tidak memiliki bentuk mufrad dari bentuk mufrad dari lafadznya. Hmm, yeah. Kalau jamak muzakkar salim ada bentuk mufrad dari lafadznya al muslimun ataupun muslimun muslimun. Kalau jamak atau isim jamak tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kalaupun ada dari lafadz yang lain. Seperti ulu. Kemudian juga alfadzul uqud ila tis'in. Ya. Alfadzul uqud adalah lafadz-lafadz yang surahnya itu seperti jamak mudzakkar salim dan maknanya jamak. Nah, itu diawali dari apa? Ishrun sampai tis'un. Ishrun, salasun, arba'un, khamsun, situn, sab'un, nun, tis'un. Nah itu. Ini disebut dengan isim jamak. Nih. Atau mulhak dengan jamak mutakir salim. Yang kedua, yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim adalah mala yaqil. Ya. Sesuatu yang tidak memiliki akal. Seperti illiyun. Sebagian ada yang mengatakan mufradnya illi. Ya, cuma ini bukan untuk yang berakal. Illiyun, nama surga tertinggi. Kemudian yang kedua isim-isim isim-isim jamak yang dia jamid isim jenis bukan isim jamak ismul jenis al jamid isim-isim jenis yang jamid jamid seperti ahlun, aradun, alamun, kemudian sinun yang kemarin kita sebut ya. Sinun dan babnya. Apa itu? Mobitnya, kaedahnya dari bab sinun. Kaedahnya adalah kulus min thulasi hudhifa hudhifat lamuhu wa uwidu anha ta'u Ya. Yeah ataupun ha'u ta'nis ya. Walam yukasar Isim jenis ya, saya ulangi babnya sit babnya sinun adalah nih bisa dikiaskan. Ya. Bukan hanya sinun, di sana ada yang lain yang satu bab dengan sinun yaitu kaidahnya adalah kulus min sulasi. Setiap isim yang sulasi, isim yang terdiri dari tiga huruf Huzifat lamuhu, kemudian lamul fi'ilnya ataupun lam isimnya ataupun huruf akhirnya dibuang. Kemudian setelah dibuang uwidha anha setelah dibuang diganti dengan hak taknis tamar butoh dengan tamar butoh. Walam yukasar kemudian tidak dijamakan dengan jamak taksir. Ya, contohnya sana. Sanatun aslinya sanawun itu. Sanawun aslinya lamul isimnya adalah huruf lam. Dibuang di sini lamnya. Kemudian diganti dengan tak marbutoh. Nih, hak taknis. Jadi, sehingga jadilah apa? Sanatun. Ya, ketika dijamakan ya dijamakan dengan jamak ini. Sehingga jadilah sinun. Ya, sinun. Yang semisal ini juga mi'ah. Ya, mi'awun dibuang wawunya diganti dengan tak marbutoh sehingga mi'atun jadinya. Kemudian dijamakan dengan jamak ini. Mi'un, mi'in. Subah, ya. Terkelompok-kelompok artinya aslinya subawun. Diganti wawunya menjadi tak sehingga subatun dijamakan dengan jamak ini. Subun, ibawun. Diganti wawunya menjadi tak jadi ibatun. Dijamakan dengan jamak ini ibun izun ya. Adapun kalau dia dijamakkan dengan jamak taksir ah, maksudnya jamak taksir yang di dengan huruf maka dia tidak digolongkan kepada bab sinun seperti syafatun itu syafawun aslinya dibuang wawunya diganti menjadi tak sehingga jadilah syafatun tapi dijamakannya bukan dengan jamak ini Ya, tapi dijamakan dengan jamak taksir yang i'rabnya dengan harokat. Ya. Syifa, syifatun. Juga syah, syiah, syiatun. Ya, maka ini tidak masuk. Jadi kaidahnya dari bab sinun adalah setiap isim sulasi yang dibuang. Huruf akhirnya kemudian diganti dengan hak taknis kemudian tidak dijamakan dengan jamak taksir yang di Arab dengan huruf. Ya tadi juga sama jamak taksir maksudnya ahlun, aradun, alamun. Cuma tentukan jamaknya seperti jamak mutakar salim. <clears throat> Kemudian terakhir yang dimulhakkan dengan jamak mutakar salim adalah nama-nama yang diambil dari jamak mutakar salim. Seperti ada orang namanya Zaidun, Muhammadun, Iya. Ataupun muslimun. Ini juga mulhak. Kalau dikatakan ja'a az-zaidun, ja'a zaidun, zaidun fa'il marfu wa alamat rafihi al-waw niyabah 'an anahu. Mulhak. mulhak. Dan ada sisi yang lain, ada empat sisi bahkan. Ya, ada empat sisi dari macam yang keempat ini yang dinamai dengan jamak mudzakkar salim. Sisi yang pertama tadi ketika marfu dengan apa? huruf wawu. Iya. Yang kedua di i'rab seperti i'rabnya hin, ghislin, maksudnya di i'rab dengan harokat. Hinun kan di harokat akhirnya kan hinun. Hinin, ghislinun, ghislinan, ghislinin. Jadi dikatakan jaa Muhammadun. Muhammadunun. Ya, fa'il marfu alamat rafi abdama zahir al akhirih boleh. Dan masih ada sisi yang lain. Ya. Boleh juga di Arab seperti zaitun menetapi wawu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ulhiqa bihi dan dimulhakkan kepada jamak muzakkar salim ulu. Ya, ulu masuknya ke macam yang keberapa ini? Dari mulhak. Hah? Masuknya ke yang pertama ya kan isim isim jamak yang tidak ada bentuk mufradnya. Apa maknanya ulu? Hah? Artinya apa ulu? ulul ilmi ya sahib mananya pemilik wa alamun juga alamun ya. wa ishrun ya ini masih sama masuknya kepada isim jamak wa ma ba'dahu min al-uqudi ila tis'in dan setelah ishrun dari akad-akad sampai 90 ya bidkhalil ghayah dengan memasukkan goyahnya dengan memasukkan atisain Biasanya ilah itu digunakan ya di antara maknanya untuk mengeluarkan goyahnya, tapi di sini untuk memasukkan goyahnya sampai ke tisain juga masuk. Tidak sampai ke 80 sampai ke 90 masuk. Ya. Wa aradun, kemudian aradun. Masuknya apa? Isim sini jamid. Enggak ada bentuk apa mufradnya di situ? Arbun ya. Arabun, beda. Ya. Sinun juga sama. Dan juga babnya. Ya sudah kita lewatkan. Yaitu setiap isim sulasi yang dibuang. Huruf akhirnya digantikan dengan tak. Kemudian dijamakan. Bukan dengan jamak taksir yang di dengan harokat. Tapi dengan jamak taksir yang di dengan huruf. Kemudian juga ahlun. Wabilun nama hujannya, hujan deras. Iliyun nama sorga tertinggi. Ya. Nahu contohnya wala ya'tali ulul fadli minkum. Ini sudah di Arab ya. Ya. Di sini syairnya ulu. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Di sini syairnya mah mana? Li ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syairnya mana? al-alamin. Walabithu fi kahfim salasamiatin sinin. Sinin. Ya. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Apa artinya idin? Terpecah-pecah ya. Terbagi-bagi. Syaghalatna <clears throat> amwaluna wa ahluna ahlun. Ya. Dibuang nunnya karena diidhafahkan. Di, min awsati tu'imun ahlikum ahlikum juga ila ahlihim ahlihim Inna kitab al-abrari la fi'liyin illiyin Wa ma adraka ma illiyun. Ada dua di sini syahidnya. Illiyin dan illiyun. Wa ammal asma'u sittah. Ya, adapun isim-isim yang enam. Faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Maka dia dinasobkan. Eh, dirafakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif. Dan dijarkan dengan ya. Tapi ada syaratnya, tidak mutlak. Ya, sebagian syarat, sebagian apa? Syarat-syaratnya sudah kita lewatkan di kitab Tuhfah. Yang pertama antakuna mudhafah agar isim-isim tersebut diidhafahkan. Ini syarat ini khusus bagi yang lima. Adapun yang keenam itu zu ya tidak perlu dikasih syarat ini Kenapa? Karena yang namanya zu melazimi idhofah ya kan? Nggak mungkin dia berdiri sendiri. Sehingga syarat ini pasnya diterapkan untuk selain zu. Kenapa? Ya karena zu ya melazimi otomatis dia ya dalam kondisi mubaf. Ada ada pun selain zu ya kadang didhofahkan kadang tidak sehingga perlu disyaratkan dengan syarat ini ya kan. Tapi kalau zu ya tidak perlu. <clears throat> karena zu melazimi apa? Idhofah. Fa in ufridat anil idhafah u'ribat bil harakati zahira. Kalau dikosongkan, disendirikan dari idhafah, maka isim isim tersebut diirab dengan harokat-harokat zahirah. Contohnya walahu akhun. Coba diirab walahu akhun. Ya, lahu Si mahali rafin khabar muqaddam akhun. مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إن له أبا إن عرفوا نصب وتوكيد يا له جار <coughs> ومجرور في محل رف خبر إن مقدم أبا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وبنات الأخ wa banatul akhi banatu ma'tuf ala qablah ma'tuf ala marfu marfu mithlu wa alamatu rafi ad zahiratu ala akhirih wa huwa banat mudhaf al akhi mudhafun ilaihi majrur itu syarat yang pertama dari isim-isim yang enam ya agar di i'rab dengan huruf wawu ketika rafa alif ketika nasab ya ketika jar dan keluar dari syarat ini adalah zu. Kenapa? Karena zu sudah melazimi bofa. Ya, kalau dipersyaratkan berarti ini namanya tahsilul hasil. Yang mendatangkan sesuatu yang sudah ada. Ya. Menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. <clears throat> Wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang kedua agar idhafahnya isim-isim tersebut kepada selainnya mutakallim silahkan kepada isim-isim bohir ataupun bomir-bomir selainnya mutakallim ya. fa in udifat ila alya u'ribat biharakati biharakatin muqaddaratin ala ma qabla ya nahwu inna hadha akhi syarat yang kedua agar idhofahnya kepada selainnya mutakallim ya. terus bagaimana kalau idhofahnya kepada yang mutakallim fa in udhifat ila al ya u'ribat bi harakatin muqaddarah. Kalau diidhafahnya kepada ya mutakalim maka dia di Arab dengan harokat muqaddarah pada apa yang sebelum ya. Ya, contohnya inna hadza akhi. Coba di Arab inna hadza akhi, inna harfu <clears throat> ya. Hadza ismu syarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin اسمنا أخي خبر إن مرفوع علامة رفي الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم يا مانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو أخي مضاف الياء مضاف إليه يا atau ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه وأن تكون مكبرة أجر dia dalam keadaan mukabbarah diperbesar ya fa in sughirat kalau diperkecil menjadi wazan fu'ail ya u'ribat bi harabil harakatiz zahirah maka dia di i'rab dengan harakat harakat zahirah contohnya hadza ubayyuk ya abuk jadi ubay aku jadi ukhay ham jadi humay apalagi zu jadi zuwai ya dan seterusnya هذا أبو هذا أبيك coba di Arab هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا أبيك خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف كاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه Kemudian syarat yang ketiga wa antakuna mufradatan fa in thunniyat au jumi'at u'ribat al musanna agar dia mufrad bentuknya bukan musanna bukan jamak kalau dimusanakan atau dijamakan maka dia di Arab dengan i'rabnya musanna ya fa in thunniyat au jumi'at u'ribat i'rab al musanna wal majmu' kalau dia dimusanakan atau dijamakan maka dia di Arab dengan i'rabnya musanna dan jamak ya Wal afsah filhan an-naqsus, an-naqs. Dan yang lebih fasih pada bahasanya al-han yaitu hanuk itu adalah an-naqs ya dengan membuang huruf akhirnya wawunya dibuang. Hadza hanuk bukan hanuk. Ya meskipun ya masing-masingnya merupakan bahasa yang datang dari orang Arab. Hanya saja yang bahasa naqs ini lebih fasih. Apa itu makna an-naqs? Hafu akhirih membuang akhirnya. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun dan i'rabnya dengan harokat di atas nun. Ya, contohnya hadza hanuk raaitu hanak wa marartu bihanik. hadza lam yu'addahu lam ya'uddahu sahibul ajrumiyah. Oleh karenanya <clears throat> ya pemilik al-ajrumiyah tidak menghitungnya, tidak menggolongkannya kepada isim-isim yang lima. Tidak pula selainnya menggolongkan han kepada isim-isim yang lima. Wajaluha khomsah dan mereka menjadikannya hanya lima. Tapi yang benar bahwasanya karena telah datang iya dari orang Arab adanya bahasa itmam. Bahasa itmam itu adalah dengan menetapkan atau dengan huruf Arabnya wawu ketika rofa, ya, alif ketika nasab, ya ketika jar, ya maka harus diterima. Meskipun yang lebih fasih adalah dengan membuang akhirnya. Nah, sebelum itu kita kasih tambahan. Ah, udah habis waktunya. Insya nanti kita akan sebutkan tentang eh, zu, ya kekhususan dari zu dan juga beberapa bahasa yang ada pada isim-isim yang enam ini. Bukan hanya ada satu bahasa, tapi ada tiga bahasa. Itmam, yaitu i'rabnya dengan apa? Huruf-huruf. Wawu ketika rofa, alif ketika nasab, kasra ketika jar Bahasa yang kedua adalah nakos membuang akhirnya Di arab dengan huruf. Bahasa yang ketiga adalah koser koser dengan menetapkan alif pada semua keadaan. arabnya seperti isi maksur. Ya, masing-masing dari tiga bahasa ini ada. Nanti insya Allah pada kesempatan yang berikutnya. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan singkat silakan. Hmm? Apanya? Hah? Contohnya apa tadi? Oh, tamiz ya. Mansub. Eh? Salah samiatin sinina. Apa? Apa yang Yang Kiranya apa tadi? Tamiznya dari situ. Berarti yang dibuang huruf jarnya ya? Apa harusnya jar yang dibuangnya? Oh, yang kemarinnya salah samiatin sinin tamiz yang majrur berarti tamiz dalam hal makna saja ya tamiz dalam hal makna seperti kam abdin itu malak tak ya bisa kam abdin bisa kam abdan kalau kam, kam abdin dikasroh tamiz apa itu untuk istifham atau khabariyah khabariyah ya kalau majrur kam abdin malak tu alangkah banyak budak yang aku miliki kalau mansub istifhamiyah, kam abdan malakta, berapa banyak budak yang kau miliki. Ya, pada contoh tadi tentang sinin, salah tamiyatin sinin, ya di situ sinin tamyiz yang apa? Majrur. Ya, nanti insyaallah kita cek lagi. Ya, subhanakallahumma wa an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.